Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan yang berikutnya bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik yang punya kitab. Jangan sampai gagal paham karena pembahasan sekarang ini pembahasan asma wa sifat. Kalau pembahasan asma wa sifat sampai gagal paham, eh, bahaya. Karena di sana ada kelompok-kelompok sesat yang jauh dari pemahaman yang benar. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, eh, ada Maturidiyah, ada juga As-Salimiyah. Paham ya? Ada juga nah barakallahu fikum kelompok-kelompok yang lain, kelompok sesat. Nah, ahlu sunnah dalam bab asma sifat, la ifrat wa la Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Sandarannya adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Eh, simak baik-baik kitabnya Syarah atul Itiqad. Ewa, na'am. Qala al-muallifu asabahullah. Terakhir kita ambil kemarin seputar apa sih? Halaman berapa kemarin terakhir esan Halaman 90. Pembahasan seputar apa kemarin? Seputar Imam Malik ditanya. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abu siapa? Abu Abdullah. Ambil faedahnya tak ulangi sekali lagi. Imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah semuanya, kecuali Abu Hanifah. Ingat-ingat. Imam yang empat kunyahnya semuanya apa? Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Abu Hanifah yang beda. Paham ya? Abu Hanifah yang beda. Abu Hanifah siapa namanya? Antum. Ayo, Nu'man bin Sabit rahimahullah. Paham ya? Na'am barakallahu fik. ini itu faedahnya. Jadi imam yang empat semua kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Namanya siapa tadi? Abu Hanifah. Ayo enam. Ayo kondisikan penanya. ilmu ilma kita kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ayo. Siapa namanya tadi? Namanya Imam Abu Hanifah siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? An-Nu'man bin Sabit. Ingat-ingat, An-Nu'man bin Sabit. Ingat-ingat ya. Kita lihat apa yang dijelaskan Syekh Shalih Fauzan di sini, barakallahu fiik. Lamma sa'alahu rajulun wa huwa fil, fil dars. Tatkala beliau Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah ditanya tentang Nah barakallahu fikum istiwa dalam keadaan di dars waktu itu di pelajaran seperti ini. Pelajaran. Beliau ditanya, yang nanyanya orangnya apa? Orangnya tidak jelas pemikirannya. Sehingga diusir oleh Imam Malik dari majelis itu. Dia tiba-tiba nanya, kita lihat. Qala, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman 'alal asistawa kaya Kaifa istawa? nanya dia. Wahai Abu Abdullah. Ar-Rahman itu kan beristiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya? Yang ditanyakan bagaimananya ini yang jadi permasalahan. Karena pendapat ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat tidak pernah menanyakan bagaimana. Tidak membahas bagaimananya. Paham ya? Untuk masalah bagaimananya wallahu a'lam. Artinya tanamkan di benak kita semuanya. Bagaimana ya turunnya? Bagaimana tangannya ya? Bagaimana? Ah, itu hindari. Itu semuanya apa? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Apa ada yang diperbolehkan nanya? Ada maknanya. Kalau maknanya kita jawab. Tapi kalau yang ditanyakan bagaimananya kaifiahnya wallahu a'lam. Ada kelompok sesat. Kelompok sesat ini mengatasnamakan al-sunnah kata mereka. Tapi mereka kalau tanya bagaimana Allah taala turunnya? Mereka juga mengatakan untuk masalah bagaimananya, mengatakan Bagaimananya Allah Taala yang tahu. Tapi maknanya, nah ini. Poin ini yang perlu kita perhatikan. Kelompok sesat tersebut ketika tanya maknanya turun ke apa? Wallah alam. Jadi mereka tidak menyebutkan maknanya. Kelompok apa namanya ini? Akhtofik. Ayo. Kelompok apa? Sekarang tak tanya antum. Allah Taala turun enggak? Kapan? Turun kemana? Kelangan dunia kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Makna turun apa? Wallahu eh? Wallahu Makna turun apa? Eh? eh turun apa? Kurang. Turun yang hakiki, yang layak sesuai dan keagungan Allah taala. Bagaimana turunnya? Wallah alam. Kalau kelompok ini turunnya bagaimana turunnya makna turun apa? Wallah alam langsung. Nah, kelompok apa itu? Eh? Apa? Asalnya bukan. Kelompoknya ini menisbahkan dalam sunnah wa itu amri ila Allah katanya. Aku serahkan semua urusan kepada Allah taala sampai makna pun diserahkan juga. Itu keliru. Makna harus kita jelaskan. Kelompok apa Abdurrahman? Al-Mufawwidah. Al-Mufawwidah. Itu kelompoknya. Mufawwidah ini kelompok sesat yang, mengatakan maknanya hanya Allah Taala yang tahu. Jadi menuduh Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada maknanya, parah. Paham ya? Padahal Al-Qur'an maknanya sangat luar biasa. As-Sunnah maknanya juga luar biasa. Kata Mufawwidah maknanya apa turun? Melalam Allah musta'an. Ingat-ingat, ahlu sunnah ketika tanya makna jelaskan. Makna tangan apa? Tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah taala. Makna turun apa? Turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Ayo. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam itu. Jadi serahkan dulu kaifiah, kaifiahnya. Kita lihat Faqala Imam Malik rahimahullah kemudian Imam Malik mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui apa maknanya maksudnya. Wa fi al istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak apa? Eh, bukan perkara yang na barakallahu fikum enggak diketahui. Maksudnya bagaimana? Bukan perkara yang enggak diketahui maknanya. Maknanya diketahui gitu loh. Paham ya? Jadi istiwa itu maknanya diketahui. Apa itu istiwa? Al-ulu wal irtifa'. Itu pendapat yang sahih. Paham ya? Dan Allah SWT tinggi di atas arsnya. Nah, itu makna istiwa al-ulu wal irtifaa Naam. Kita lihat, yakni khair madhul makna. Maknanya, eh? nah barakallahu fikum diketahui. Paham ya? Maknanya diketahui kata beliau. Khair madhul makna. Maksudnya maknanya itu diketahui. Warrajul lam yas'al 'anil makna. Tapi orang ini, laki-laki ini di majlis tadi itu bukan nanya masalah maknanya, yang ditanyakan apa? Kaifiahnya, bagaimana istiwanya itu yang bikin Imam Malik marah. Kita lihat. Wa inna mas'ala 'anil kaifiyah, tapi orang tersebut arbut hawa bertanya tentang kaifiyah. Hawa, bagaimana istiwanya? Yaqulu kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Wal Imam Malik yaqul, "Ma lana dakhalun illa fil ma'na." Imam Malik mengatakan kita tidak boleh ikut campur tidak boleh ikut campur kecuali dalam hal makna. Kaifiyah enggak boleh ikut campur. Wal makna ghairu majhulin. Sedangkan makna bukan berarti enggak diketahui. Maknanya diketahui. Paham ya? Istiwa yang hakiki eh, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Walhamdulillah kata beliau. Maknanya diketahui alhamdulillah. Maknahu ma'lum, maksudnya itu maknanya diketahui. Wa madamal makna ma'lum, selama maknanya diketahui kata beliau, fa hadzal ladzi yuqsad minal lafzi. maka inilah yang diinginkan dari lafaz tersebut fal ma'na ghairu majhulin hatta tas'alanhu. Mengenai makna itu bukan perkara yang tidak diketahui. Sehingga kenapa kamu malah tanya gitu loh. Jadi yang ditanyakan orang tadi bukan masalah maknanya, tapi kayak kaifiahnya itulah yang bikin Imam Malik marah Paham ya? Imam Malik marah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah marah karena yang ditanyakan masalah kaifiyahnya. Masalah apa? Masalah kaifiyahnya, itu yang ditanyakan. Kalau masalah maknanya ditanya, dijawab sama beliau. Tapi yang ditanyakan kaifiyahnya itu yang berbahaya. Naam. Ada kisah dinisbahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tapi kisahnya tidak sahihah. Yaitu ketika Syekhul Islam waktu itu berkhutbah Dinukilkan bahwasanya Ibnu Batuta Ibnu Batuta itu melihat Syekhul Islam khutbah kemudian ketika khutbah mengatakan turunnya Allah SWT seperti turun ke aku dari mimbar. Itu kisahnya masyhurah tapi nggak sahih. Paham ya? Syekhul Islam Imam Al-Sunnah. Beliau tidak akan apa? mentahrif di situ. Itu kisahnya nggak sahih ya. Nah, barakallahu fikum karena posisinya waktu itu Syekhul Islam berada di penjara. Nah, orang itu cerita melihat Syekhul Islam lagi khutbah kemudian Syekhul Islam mengatakan turunnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti turun turunnya aku dari mimbar katanya. Itu kisahnya tidak sahih. Paham ya? Nah, karena kalau udah ngomong kayak gitu, berarti kan mengkaifiahkan, menggambarkan itu hati-hati. Kenapa kok menggambarkan nggak boleh? Eh, Ihsan. Kenapa kita nggak boleh menghayal menggambarkan? Allah taala tangannya seperti ini, seperti ini. Kenapa nggak boleh? Gambaran manusia tidak terlepas dari kekurangan. Dari dua sisi kekurangannya. Satu, ujung-ujungnya menyerupakan Allah Tuhan dengan makhluknya. Jangan-jangan tangannya seperti tangan kita. Nah, itu. Yang kedua, menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang nggak ada, tambah parah lagi. Jangan-jangan tangan tangannya tuh panjang, lebar, luas, enggak ada wujudnya. Paham ya? Itulah yang namanya pikiran manusia, gambaran manusia itu terbatas sehingga tidak bisa mencakup sampai di situ gitu loh. Ya cukup mengimani maknanya selesai. Kalau tangan punya tangan, punya tangan. Maknanya apa? Tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu alam. Selesai simpel udah. Itulah ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Kita lihat sini. Kanal anak annaka tas'alul ma'na. Kata disebutkan sini seharusnya orang tadi itu seharusnya yang kamu tanyakan itu maknanya. Idza kunta la ta'rifu kalau kamu enggak tahu, nahnu nuwaddihu laka. Kami akan menjelaskan kepadamu. Kalau yang ditanya itu maknanya, kami akan menjelaskan kepadamu kata Imam Malik secara tidak langsung seperti itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kalau kamu tanya maknanya, kami jelaskan kepadamu. Li'annahu Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan ghair majhul, maknanya itu diketahui gitu loh. Eh, maknanya itu bukan bukan sesuatu yang enggak diketahui, diketahui. Kalau kamu nanya maknanya tak jelaskan kata kata Imam Malik. Amma su'al 'anil kaif, adapun pertanyaan tentang bagaimananya fa hadza ghair ma'qul, ini tidak bisa diterna oleh akal kita. Bagaimananya? Enggak bisa dipahami oleh akal kita. Wala soal su'al 'anil kaifiyah dan enggak diperbolehkan bertanya tentang kaifiyah. Bertanya tentang bagaimananya itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Nah, kalau tanya tentang makna boleh enggak? Boleh. Tentang bagaimananya wallahu alam. Jangan pernah tanya. Nah, sudah kita lewati banyak orang yang tergelincir, bergelimpangan dalam masalah asma sifat ini. Kenapa? Karena tadi itu. Mereka membayangkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para sahabat. Dan mereka menghayal dengan hayalan-hayalan yang di luar batasan kemampuan mereka. Akhirnya stres, mengurung diri di rumah berapa hari? 40 hari. Paham ya? Naam, isoman, isolasi mandiri. <laughs> Paham ya? Akhirnya keluar mengaku Imam Mahdi. Allahumma musta'an. Karena mikirkan terus, masa sih, masa sih. Dulu sebelum Allah Taala itu apa ya? Bayangkan. Pusing dia, stres ya. Paham ya? Keluar mau beli makan enggak berani dia. Paham ya? Mau periksa khawatir kena <laughs> Covid. Paham ya? Jadi dia di rumah terus 40 hari itu, bingung, pusing, mikir itu. Keluar ternyata mengaku Imam Mahdi tambah parah lagi. Paham ya? Karena dulu ada seperti itu, Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya. Jadi perkara yang tidak perlu dibayangkan, dipikirkan, enggak usah dah. Mengimani maknanya cukup dah. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah telah punya tangan wajib. Pertanyaanmu masalah bagaimana tangannya? Bid'ah. Sudah selesai. Dan dari sini. Masya Allah bagus sekali ya. soal su'alamil kafiyah, Gak boleh bertanya tentang kafiyah, enggak boleh. Li'anna kafiyah tasmaillah wa anak na'lamuha. Karena bagaimananya, bentuknya, gambarannya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita tidak mengetahuinya. Paham ya? Kita tidak mengetahuinya. Kan kita lewati. Walaupun namanya sama, lafadznya sama, pasti zat dan hakikatnya berbeda. Paham ya? Allah telah punya tangan, punya tangan. Kita juga punya tangan. Sama enggak namanya tangan? Sama. Lafaznya sama enggak? Sama juga ya yadun, tapi hakikatnya berbeda. Kan sudah kita lewati kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Faham belum ini? Ewa. Sudah kita lewati contohnya di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu kalau antum baca sendiri kitabnya namanya al qaidul Musla, itu beliau kalau mencontohnya kan mencontohkan bagus sekali. Kadang-kala mencontohkan dengan hewan. Ya, taruhlah semut dengan gajah. Ya, secara global semut dan gajah punya tangan misalkan. Nah, sama-sama namanya tangan. Tapi tangan gajah apakah sama dengan tangan semut? Beda. Paham ya? Karena apa? Karena hakikat berbeda tadi itu. Paham ya? Jadi kalau orang masih ngeyel, masa beda sih? Lah Bapak eh, pertanyaan enggak sekarang? Bapak punya tangan enggak, Pak? Punya kata dia. Jangkrik, Pak? Jangkrik punya tangan enggak? Punya juga. Apakah tangan Bapak sama dengan tangan jangkrik? Oh. Marah dia. Emosi dia. Merah wajahnya. Paham ya? Kenapa? Karena disamakan enggak mau. Memang beda hakikatnya, cuma namanya sama. Amlum. Ah, Jadi jangan sampai salah paham ya. Ini kaidahnya penting sekali. Sama nama itu banyak, tapi hakikatnya berbeda. Sama-sama madu. Yang satunya madu asli ori, murni, satunya madunya oplosan. Sama-sama namanya madu. Paham ya? Itu perlu diperhatikan contohnya. Naam. Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi ya. Qala Allah Azza wa Jalla telah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ma la yuhituna bihi ilma. Allah telah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan kalian dan apa-apa yang ada di belakang kalian. Perkara yang akan datang, perkara yang telah lalu Allah telah mengetahui dan mereka tidak akan mampu meliputi ilmunya. Meliputi Allah telah enggak mampu. Manusia itu bisanya apa? Melihat. Perhatikan, manusia itu bisanya apa? Hanya melihat, meliputi enggak bisa. Apa sih bedanya meliputi dan melihat? Kalau melihatnya depannya tok, melihat namanya. Kalau meliputi, melihat dari semua sisi. Amin. Ya? Sekali lihat semuanya dapat. Allah Subhanahu wa taala. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya Allah taala meliputinya. Tapi kalau kita melihatnya depannya saja. Ya enggak? Belakang sana enggak kelihatan. Itulah manusia terbatas penglihatannya. Nahnu la nuhitu billah azza wajal bidzatih. Kita tidak bisa meliputi Allah taala secara zatnya. Wabi asma'ih tidak pula bisa meliputi zatnya, tidak pula meliputi nama-namanya, wa sifatih tidak pula meliputi sifat-sifatnya. Hada la ya'lamu illallah azza wa Ini yang seperti ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah apa yang tadi? masalah kaifiyah. Bentuknya bagaimananya? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala yang mengkabarkan. Zat yang mengkabarkan lebih tahu tentang apa? Tentang zatnya sendiri daripada orang lain gitu loh. Paham ya? Allah Taala yang mengkabarkan, Allah Taala lebih tahu daripada manusia. Jadi enggak usah sok tahu gitu loh orang-orang yang berpemikiran sesat tadi itu. Naam. La ahad minal khalqi ya'lam kayfiyata dzatillahi wa asma'i wa sifatih. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang tahu bentuk atau bagaimananya zatnya Allah Taala dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. La ya'lamu dzalik illallah. Tidak ada yang tahu itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala wa dzalika li'izamatihi. Yang demikian itu karena agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau ada yang nanya bagaimana tangannya, kita katakan mengimani tangannya Allah taala wajib. Maknanya diketahui, bagaimananya wallahu a'lam. Pertanyaannya apa? Bid'ah. Paham ya? Nah, nanti kisahnya dilanjutkan. Sampai Imam Malik diperintahkan untuk keluar, keluarkan orangnya. Dikeluarkan dari majelis bayangkan tuh. Karena karena dikhawatirkan membuat ranco yang lainnya. Dikhawatirkan membuat apa? Membuat ranco yang lainnya, dikhawatirkan membuat subhat di tengah-tengah. Nah, barakallahu fikum majelis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.